Ketika beliau mensyarahkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang membawakan firman Allah Inni idha qadaitu qada'an Sungguh Jika aku membikin qada Mentakdirkan Kata beliau Wal muradu bil qada'i fi hadhal hadis Al qada'ul qawli Yang dimaksud qada' takdir dalam hadis di atas adalah kodok kauni, bukan syar'i. Sebab jika kodok syar'i, maka Allah tidak menghendaki kaum muslimin berserai berai Allah tidak menghendaki kaum muslimin saling membinasakan. Di hadis tersebut dikatakan bahwa kaum muslimin akan saling membinasakan. Jadi bukan diserang oleh musuh, tetapi mereka satu sama lain saling membinasakan, lalu menjadi lemah, baru musuh bisa masuk. Akhirnya dikuasai musuh. Tapi diakibatkan oleh perselisihan sesama kaum muslimin. Nanti beliau akan membawakan beberapa contoh. Di antaranya yang terbesar adalah kekalahan kaum muslimin dibantai oleh orang-orang kota ulah Bukong. Ratusan ribu, bahkan sejuta, sampai hitungan satu juta kaum muslimin dibantai oleh orang-orang Mongol. Ini diakibatkan oleh perselisihan sesama muslim. Perselisihan mereka diawali oleh perbedaan faham. Berarti yang nomor satu diusahakan di kalangan kaum muslimin adalah menyatukan pemahaman. Tentu pemahaman yang benar yaitu pemahaman Rasul dan para sahabat. Maka satukan pemahaman sebagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat otomatis kaum muslimin akan bersatu. Wala ahada yastati'u raddahu mahma kana minal kufri wal fusuq. Tidak ada satupun orang yang mampu menolak qada Allah, takdir Allah secara kauni, tidak ada Yang berupa kekufuran, yang berupa kefasikan, tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa membuat Fir'aun menjadi beriman. Tidak ada yang bisa membuat Abu Jahal, Abu Lahab menjadi beriman. Ya. فقضاء الله نافذ على أكبر الناس أتوا واستكبارا ketentuan Allah akan terjadi pada manusia yang paling durhaka, yang paling sombong. Ya. Faqad nufida ala Fir'aun wa ughriqa bil ma'i alladhi kana yatafaqqaru bih wa ala tawagiti bani Adam fa ahlakahumullahu wa dammarahum. Sebagai contoh, Fir'aun Qadha Allah, ketentuan Allah berlaku pada diri Firaun. Orang yang sangat besar di muka bumi ini kekuasaannya, kehebatannya ditakuti oleh semua orang akhirnya mati tenggelam di air. Ya. Apa yang dia sombongkan, apa yang dia banggakan tenggelam bersama dirinya pasukannya, kudanya, eh, angkatan perangnya, senjatanya yang dia banggakan tenggelam di air. Ya. Begitu juga para dogut dari Bani Adam ini banyak di antara mereka yang berkuasa yang memerintahkan kebatilan akhirnya dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah ini qada secara kauni. Tidak ada satupun manusia, satupun kekuatan yang bisa menghalangi ketentuan, kehendak, takdir dari Allah tersebut. إذا قضيت قضاء فإنه la yurad. Kalimat jika aku telah menentukan satu ketentuan qada maka tidak akan mungkin bisa ditolak. هذا من كمال سلطان الله وقدرته وربوبيته ما هو ظاهر ini merupakan kesempurnaan kekuasaan Allah kesempurnaan uh, kudratullah kesempurnaan rububiyahnya Allah dan ini nyata, jelas, terang benderang. Saya kira ini diakui oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ada satupun kaum muslimin yang meragukan kekuasaan Allah. Saya kira jika seorang muslim yang paling bodoh ditanya apakah Allah Maha Kuasa, dia jawab, ya Allah Maha Kuasa. Ya, bahkan bukan hanya kaum muslimin, Abu Jahal Abu Lahab mengakui ini. Abu Jahal Abu Lahab mengakui bahwa Allah Maha berkuasa. لأنه ما من ملك سوى الله إلا يمكن أن يرد ما قضى به karena raja penguasa selain Allah masih dimungkinkan kehendaknya tertolak keinginannya tertolak keputusannya tertolak saya kira kita bisa melihat berapa banyak penguasa yang sangat berkuasa di muka bumi ini Ketika menghendaki sesuatu tidak kesampaian. Ketika menentukan sesuatu tidak berhasil. Adapun Allah tidak. Semua kehendak Allah pasti terlaksana. Jika tidak terlaksana, maka Allah pasti tidak menghendaki. Secara kauli. Jangan katakan secara syar'i. Sebab secara syar'i banyak kehendak Allah yang tidak terjadi. Secara kauli seluruh kehendak Allah pasti terjadi. Wa'lam anna qada' Allahi kamasyiatihi bil hikmah. Dan ketahuilah bahwa qada Allah, ketentuan Allah adalah sama seperti kehendak dia, kehendak Allah dengan al-hikmah. Kehendak Allah itu ada hikmahnya. Tidak seperti kehendak kita. Ya, umumnya kehendak kita uh, ada alasan uh, baiknya, ada alasan positifnya. Tetapi tidak jarang sebagian dari kita menghendaki sesuatu, melakukan sesuatu, padahal tidak ada manfaatnya. Ada. Adapun Allah, Maha Suci Allah, melakukan sesuatu dan tidak ada hikmahnya. Nanti akan dibahas oleh beliau eh, kelompok sesat yang meyakini bahwa Kehendak Allah adalah kehendak Allah. Tidak ada hubungannya dengan hikmah. Jika Allah menghendaki sesuatu, yaitu cuma kehendak Allah. Gitu. Allah menghendaki kaum muslimin ketika uh, tawaf mencium hajar aswad. Itu semata-mata kehendak Allah. Enggak ada hikmahnya. Ucapan siapa ini? Jahmiyah. Asy'ariyah mengikuti. Adapun Mu'tazilah dalam hal ini benar. Mu'tazilah mengatakan ada hikmahnya. Hanya Mu'tazilah guru. Hanya Mu'tazilah guru. Manusia pasti tahu hikmahnya. Adapun ahlu sunnah berada di tengah-tengah. As-salaf sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah antara asyariyah atau jahmiyah dengan uh, mu'tazilah. Apa kata ahlu sunnah? Seluruh kehendak Allah, seluruh perintah Allah ada hikmahnya di balik itu. Tetapi manusia kadang tahu, kadang tidak tahu. فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تبتديه Setiap kali Allah menghendaki sesuatu, maka di balik sesuatu itu ada hikmahnya. Ya. Allah menghendaki secara kauni iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ada hikmah di balik itu. Allah menghendaki secara kauni, bukan secara syar'i ya. Uh, Fir'aun menentang dakwah Nabi Musa alaihi salam. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Dan seterusnya. Tidak ada kehendak Allah kecuali ada hikmahnya di balik itu. Hanya sekali lagi, hikmah itu kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kama la yasha'u syai'an illa wal hikmatu taqtadihi. Sebagaimana ketika Allah menghendaki sesuatu, Pasti sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu ada hikmah di balik itu. Wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala ini ditunjukkan oleh sebuah ayat firman Allah taala yang terdapat dalam al insan wa ma tasha'una illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima dan tidaklah kalian menghendaki kecuali itu adalah kehendak Allah jadi setiap kali kita menghendaki sesuatu, itulah kehendak Allah. Allah kana aliman hakima. Kalimat ini ditutup oleh firman Allah, sesungguhnya Allah alim hakim. Alim hakim, maha tahu, maha hakim, mempunyai hikmah. Berarti kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Walaupun buruk. Walaupun kehendak Allah itu ee, eh, buruk di mata kita. Yang kau nih ya. Kalau yang syar'i pasti baik. ويتبين أنه لا يشاء شيئا إلا عن علم وحكمة Dari ayat ini diketahui bahwa setiap kali Allah menghendaki sesuatu, maka di balik sesuatu itu ada ilmu dan hikmah. Ada ilmu Allah di situ, ada hikmah Allah di situ. Karena Allah Maha sempurna. Wa laisa bimujarradil masyiah, bukan semata-mata kehendak. Bukan semata-mata ingin. Ya. Sebagian dari manusia, sebagian kecil dari manusia ada yang menginginkan sesuatu tetapi tidak ada hikmahnya. Ya. Dia sendiri tahu ini nggak ada nggak ada faedahnya. Sambil jalan, ya. sambil nendang-nendang apa yang bisa dia tendangan, ada saja yang seperti itu. Ya. Padahal dia waras, tidak tidak gila, ada saja. Ya, manusia, walaupun sedikit. Umumnya manusia yang waras, manusia yang bijaksana, manusia yang mempunyai akal, dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bagaimana Allah menghendaki sesuatu, melakukan sesuatu, di balik itu tidak ada hikmahnya? Ya? Akal yang waras saja tidak akan melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dunia atau akhirat. خلافا لمن أنكر حكمة الله من الجهمية وغيرهم ini berbeda dengan apa yang terdapat pada kelompok jamiyah dan yang sepaham dengan jamiyah yaitu Asy'ariyah, uh, Maturidiyah dan Asy'ariyah. Ankara hikmat Allah, mereka mengingkari hikmah Allah. Mereka mengingkari hikmah Allah. Mereka mengatakan إنه لا يفعل الأشياء إلا لمجرد المشيئة Setiap kali Allah menghendak, melakukan sesuatu, maka itu semata-mata kehendak Allah saja. Memang Allah menghendaki seperti itu. Tidak ada hikmah. Tidak ada faedah. Tidak ada pelajaran e, di balik itu. Pokoknya taat apa tidak kepada perintah Allah. Nah, ini pendapat keliru dari orang Jahmiyah dan Asyariyah. فجعلوا على زعمهم المخلوقين أكمل تصرفا من الله dengan demikian maka mereka menjadikan makhluk lebih sempurna perbuatannya dari Allah. Kok begitu? Lianna kulla atilin minal makhlukin la yatasarrafu illa li hikmah. Karena makhluk-makhluk yang sempurna, makhluk yang berakal, umumnya mereka melakukan sesuatu itu karena ada hikmah. Kenapa kita olahraga? Kenapa kita bekerja? Kenapa kita uh, punya motor, punya mobil, tapi jalan kaki? Karena ada maksud. Biar kaki gerak, biar olahraga sekalian, dan seterusnya. Ada maksud. Yeah. Ini umumnya orang yang berakal seperti itu. Bagaimana manusia uh, melakukan sesuatu dan ada hikmahnya, sementara Allah tidak, berarti merendahkan Allah. Ini Jahmiyah. ولهذا كان الذي يتصرف بسفه يهجر عليه oleh karena itu orang yang melakukan sesuatu membelanjakan hartanya dengan kebodohan maka orang seperti ini dihajar al-hajru. Kan dalam hukum jual beli, dalam muamalah ada kaidah al-hajru. Ada istilah al-hajru. Apa? Menahan orang untuk membelanjakan harta. Karena apa? Dia orang safi. Dia orang bodoh. Dia orang akalnya kurang waras. Sementara hartanya banyak. Peninggalan dari orang tuanya. Orang tuanya meninggal dalam satu kecelakaan misalnya tinggal dia e, sebatang kara hartanya banyak sekali kan jatuh di tangan dia tapi e, pikirannya kurang waras akalnya kurang waras maka dia apa beli bakso uang seratus ribu ya tidak diminta kembalian dia bawa uang di oh, buat beli ini itu tanpa menawar dan seterusnya orang seperti ini pantas dihajar al hajru ditahan jangan sampai dia membelanjakan uh, hartanya jadi hartanya dijaga diberikan sekedar dia untuk mempertahankan hidup kebutuhannya apa makannya, minumnya, pakaiannya, ya peralatan mandinya dan seterusnya dicukupi dari uang dia, tetapi tidak diberi uang lebih dari yang dia butuhkan. Ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama." Jangan berikan harta kalian kepada sufaha, orang-orang safih, orang-orang dungu, orang-orang yang akalnya kurang kalian bertanggung jawab terhadap e, harta dia, jangan diberikan. Nah, maka umumnya orang yang berakal tidak akan melakukan seperti ini. Berarti orang itu e, umumnya punya hikmah di dalam kehendaknya, di dalam e, perbuatannya. Wanahnu Nunakul kita katakan, kata beliau, إن الله جل وعلا لا يفعل شيئا ولا يحكم بشيء إلا لحكمة Tidaklah Allah melakukan sesuatu, menghukumi sesuatu kecuali berdasarkan hikmah. Ada hikmah di balik itu. Walakin hal yalzimu minal hikmati an nu'ita biha ilman? Yang jadi masalah, haruskah hikmah itu kita tahu? Nah, masalahnya di sini, Di sini masalahnya uh, sehingga orang-orang Mu'tazila keliru. Karena bagi orang Mu'tazila, manusia harus tahu. Allah mempunyai hikmah dan hikmah itu harus diketahui oleh manusia. Maka jika manusia tidak mengetahui hikmahnya bisa ditinggalkan. Ya. Jika kita tidak mengetahui apa hikmah mencium hajar aswad, enggak usah mencium hajar aswad. Ya, jika manusia tidak mengetahui melakukan ini, melakukan itu, tidak tahu, maka tidak usah melakukan. Walaupun itu perintah Allah dan Rasulnya. Ah, ini mu'tazilah. Jadi harus tahu. Jelas ini keliru. Al-jawabu la yalzum. Jawabnya tidak harus. Tidak pasti tahu manusia itu. li aqsaru min an ilman bihika lillahi kulliha. Karena ilmu kita tidak cukup. Ilmu kita tidak cukup untuk mengetahui hikmah Allah di balik kehendak Allah, perbuatan Allah tidak cukup. Ya, karena antara kita dengan Allah jauh sekali, antara ilmu kita dengan ilmu Allah jauh sekali. Maka wajar di antara kebijakan Allah, kehendak Allah, perbuatan Allah, kita nggak paham. Ini maksud Allah apa sih? Ini apa sih maunya Allah? Nah, banyak sekali. Sebagaimana uh, kehendak secara kauni Allah sesatkan orang yang sangat dekat dengan Nabi, menolong Nabi, sementara Allah berikan hidayah kepada orang yang memusuhi Nabi. Kita tidak bisa menjangkau dengan akal kita, maka kami wa Sekali lagi, manusia tidak harus tahu. Kalau tahu, Alhamdulillah. Dengan akal kita, kita bisa mencerna kenapa Allah dan Rasulnya menyuruh kita nikah, menyuruh kita bekerja, menyuruh kita sodakoh. Akal kita bisa mencerna walillah ilham. Hikmah sodakoh, hikmah nikah, hikmah cari nafkah, kita semua tahu. Tapi melipar jumroh, menjumah jaraswat, ya, salam ke kanan, ke kiri, dan seterusnya, kita tidak bisa mencerna dengan akal kita, maka cukup bagi kita semina wa ta'ala. صحيح أن بعض الأشياء نعرف hikmatah. Benar bahwa sebagian sesuatu hal, beberapa hal kita mengetahui hikmahnya. Lakin ba'd al-asya'i ta'jizul uqulu an idrakiha. Akan tetapi banyak sekali hal-hal yang akal kita tidak sanggup untuk mencerna. Akal kita tidak sanggup untuk menjangkau. Seperti contoh tadi. Ini banyak sekali. Kejadian di kiri kanan kita. Bagaimana uh, orang yang begitu jahat, orang yang zalim, orang yang bakil, Allah panjangkan umurnya. Sementara si Fulan yang baik, yang dermawan, yang jika dia bertemu orang lapar, pasti dia memberi, orang yang membutuhkan, pasti dia memberi. Allah uh, matikan ya dalam usia 35 tahun, 40 tahun, bahkan 30 tahun. Ya, akal kita tidak bisa mencerna. Mestinya orang baik seperti ini kan dipanjangkan biar manfaatnya merata, biar tam uh, pahalanya tambah banyak. Biar banyak orang yang tertolong. Tapi kenapa dimatikan oleh Allah di usia muda? Kita tidak bisa mencerna sami'na wa Ya. Nah, termasuk uh, syariat ini. Berapa banyak perintah Allah di dalam syariat Islam ini yang akal kita tidak bisa mencerna. Cukup bagi kita mengimani. والمقصود من قوله تعالى إذا قضيت قضاء فإن لا يرد بيان أن من الأشياء التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يؤتها لأن الله قضى بعلمه وحكمته ذلك مقصود dari firman Allah إذا قضيت قضاء Jika telah jika aku telah menentukan sesuatu, maka sesuatu yang aku tentukan itu tidak akan bisa tertolak. Pasti terjadi. Ini merupakan keterangan untuk menjawab kenapa permohonan Nabi tidak dikabulkan. Dan Nabi beberapa permohonan Nabi, doa Nabi tidak dikabulkan salah satunya ini. Bahwa Beliau memohon kepada Allah agar umatnya tidak saling menyerang, tidak saling membinasakan, tidak saling bunuh. Doa Nabi ini ditolak oleh Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah qada bi ilmihi wa hikmatihi dzalik. Karena Allah menentukan segala sesuatu itu dengan ilmu dan hikmah. Maka dalam hal ini Allah tidak boleh dikritik. Kenapa doa Nabi yang begitu bagus tidak dikabulkan oleh Allah? Kan penting sekali. Coba kalau doa Nabi dikabulkan. Wu, nikmat kaum muslimin bersatu. Kaum muslimin jaya terus menang terus. Itu akal kita. Tapi akal Allah jauh lebih sempurna. Apa yang ada pada diri Allah, ilmu Allah jauh lebih sempurna dari ilmu kita. Ya, maka wajib bagi kita mengimani bahwa apa yang menjadi ketentuan Allah itu ada hikmahnya. Wala yumkinu ayyarudda ma Allah. Maka tidak mungkin apa yang telah ditentukan oleh Allah itu bisa eh, tertolak. Ketentuan Allah tidak terjadi, itu tidak mungkin. Wal qada'u qad yatawaqqafu 'ala dua dan kadang-kadang kodo itu ya tawakuf. Ya. E, bergeser, berubah karena doa. Tentang hal ini ada dalilnya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Karena apa? Karena doa sendiri bagian dari takdir. Jadi takdir menolak takdir, nggak aneh. Takdir menolak takdir, nggak aneh. Dan tentu ini uh, sebelum kejadian. Setelah kejadian maka selesai. Bal inna kullal qada'i atau al qada'i lahu asbabun imma ma'lumatun atau madhulatun. Bahkan semua qada'i atau umumnya kodok itu. Kebanyakan takdir itu ada asbab. Ada asbab. Kenapa dia meninggal? Ada sebabnya. Ya, sakit mungkin, kecelakaan mungkin, ya, keracunan mungkin, ada. Imma ma'lumatun aw madhulatun. Asbab itu kadang diketahui, kadang tidak diketahui imma ma'lum imma majhul kadang-kadang seseorang tahu dokter tahu penyebab kematiannya ini apa kita orang awam tidak tahu ya. kadang-kadang diketahui oleh semua orang semua orang tahu dia meninggal karena tertabrak eh, mobil semua orang tahu meninggal di tempat misalnya Ada kalanya orang tidak tahu. Tiba-tiba meninggal di kamarnya, tidak ada yang melihat. Kecuali sudah meninggal. Fadukhulul jannati. Beliau memberikan contoh yang sangat besar. Apa? Masuk surga. Masuk surga. La yumkinu illa bisababin. Tidak mungkin seseorang akan masuk surga kecuali dengan sebab yatarattabu dukhulul jannati alai yang menyebabkan dia masuk surga. Apa? Penyebab seseorang masuk surga apa? Hey, al-iman wal, wal amal salih. Intinya taat. Intinya taat. Ya, beliau sarahkan ketaatan itu apa? Yang terbesar iman, kemudian amal saleh. Yang terbesar ketaatan terbesar adalah iman, tauhid. Tidak ada ketaatan yang lebih besar dari tauhid. Maka orang yang beramal soleh, salat, zakat, puasa, haji, bahkan haji setiap tahun, tetapi tidak bertauhid, maka batal amalnya. Percuma solatnya, zakatnya, haji. Ketaatan terbesar al-iman at-tauhid. Setelah itu amal soleh. Nah, ketaatan inilah yang menyebabkan seorang masuk surga. Berarti ada asbab. Ya. Dan ini sunatullah, maka tidak boleh kita mengatakan kalau Allah menghendaki Fir'aun masuk surga kan bisa saja. Kalau Allah menghendaki iblis masuk surga kan bisa saja. Ya. Kita jangan sok tahu, nggak boleh. Allah sudah menentukan sunat sunahnya, hukumnya, ketentuannya. Dan tajida li sunnatillahi tabdila dan sunatullah tidak mungkin berubah. Wa kadzalika husulul matlub. Begitu juga mendapatkan apa yang kita inginkan. Qad yakunu Allah azza wa jal mana'ahu hatta nas'al. Allah kadang-kadang menolak, tidak memberi. Hatta nas'al sampai kita berdoa, memohon, meminta. Ya. Sudah bekerja, sudah oh, memenuhi syarat-syarat ya dijual makanan makanannya enak tempatnya bagus di pinggir jalan perempatan pelayanannya bagus bersih tapi nggak laku-laku juga ada tentu seperti ini kita tidak boleh sombong seperti orang-orang kafir bahwa jika kita begini pasti begini jika kita begini pasti begini tidak kita orang yang beriman Asbab bisa sukses, bisa tidak. Itu kan cuma asbab. Jualan makanannya enak, pelayanannya bagus, tempatnya bersih, harganya murah, itu asbab. Tujuannya eh, dagangan kita laku. Ternyata masih tidak laku juga. Ya, tidak laris selama berbulan-bulan. Hatta nas'al sampai kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Nah, Berarti ada hikmah di situ. Kita merasa kecil, kita membesarkan Allah, kita yakin bahwa Allah yang membuat dagangan kita laku. Adapun yang tadi cuma asbab. Lakin al asya'i ma la taqtadi al-hikmatu wujuduhu. وحينئذ يجازي الداعي بما هو أكمل أو يؤخر له ويدخر له عند الله kadang-kadang apa syarat-syarat uh, sudah kita penuhi ya seperti tadilah makanannya sudah enak jualannya bagus di pinggir jalan, pelayanannya bagus, harganya murah, sudah berdoa, nggak laku-laku juga. Aha. Apakah setelah kita berdoa kita yakin pasti akan dikabulkan? Tidak juga kan? Kan memastikan sesuatu kan tidak boleh. Namanya juga berdoa. Ya, namanya juga berdoa. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Kan kita tidak memerintahkan Allah. Ya Allah, bikin dagangan saya laku ya Allah ya. Kan bukan perintah kan? Tetapi memohon merengek. Bisa dikabulkan, bisa tidak. Nah, jika ini terjadi, jika ini terjadi, kita pun tidak boleh putus asa, menyalahkan takdir, menyalahkan Allah. Mengatakan kata Allah kalau berdoa pasti diberi. Ah, yudakharu lahu allah, Disimpan di sisi Allah. Ah, disimpan di sisi Allah maka nanti akan ada orang yang terheran-heran, ada orang yang uh, takjub, heran, ya Allah, aku tidak beramal sebanyak ini, kenapa aku mendapatkan sebanyak ini? Apa jawab Allah? Itu doamu, permintaanmu, permohonanmu di dunia dulu yang belum aku kasih. Nah, tahu begini berdoa terus dulu ya dan tidak tidak engkau kasih ya Allah gitu ya maka jika kita berdoa dan tidak diberi oleh Allah sementara asbab-asbab sudah kita jalani tapi jangan sekali-kali berdoa tanpa asbab ya nikah enggak minta anak ya ya Allah berikanlah anak berikan padahal enggak nikah nikah gimana enggak mungkin mustahil ya Kerja enggak, minta uang, minta rizki. Padahal enggak kerja, enggak usah harus ada asbab. Nah setelah asbab dijalani, dia berdoa, kok Allah tidak kasih juga sampai dia mati? Maka yudhakoru lahu indallah, Allah simpan itu dan Allah akan berikan nanti di sisi Allah. Maka dari sini Nabi menyuruh kita terus berdoa, terus meminta, terus memohon. Walaupun dalam rangka menyambung tali sendal. Perbuatan yang sangat mudah. Yang secara praktek sehari-hari pasti berhasil. Mana ada orang menyambung tali sendal nggak berhasil? Susah amat ini menyambung tali sendal gampang, gampang sekali. Ya, tali sendal putus, ya tali sendal di zaman Nabi itu ada talinya. Kalau kita tali sepatu lah atau apalah. Pokoknya perbuatan yang sangat mudah. Tetap dengan berdoa. Tetap memohon kepada Allah. Agar apa? Jadi tadi. Menunjukkan bahwa kita lemah. Menunjukkan kita mengakui bahwa kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Nah, salah satunya tadi. Kalau Allah tidak kabulkan, berarti kita akan mendapatinya nanti di akhirat. au yusrafu anhu minasu'i ma huwa a'dham. Atau mungkin dia akan terhindar dari keburukan yang jauh lebih besar. Betul dia dagang gak laku-laku, dia memohon kepada Allah agar dagangannya laris tidak dikabulkan oleh Allah. Betul, itu betul. Tetapi dengan sebab itu yang lainnya terkena penyakit dia tidak. Ya. Yang lainnya oh, terkena musibah, dia tidak. Kan hidup ini bukan dari satu sisi kan. Sisi yang lain, sisi yang lain. Maka kalau kita ingin bersyukur, jangan melihat orang lain dari sisi di atas kita. Ya. Betul dia lebih kaya, mobilnya banyak dan seterusnya, tapi dia nggak punya anak. Saya punya anak. Ah, lihat sisi itunya. Dengan demikian kita akan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. والدعاء إذا تمت فيه شروط القبول ولم يجب فإننا نجزم بأنه أدكر له Doa apabila syarat-syarat terkabulnya doa sudah kita penuhi, syarat-syarat terkabulnya doa sudah kita penuhi, memohon kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, memohon dengan hati, Jangan gofir. Jangan oh, lengah hati kita. Kan banyak orang yang berdoa tapi hatinya lengah. Ya, asal-asalan saja berdoa. Tidak eh, benar-benar uh, serius. Kemudian tidak melakukan keserikan dalam berdoa. Syarat-syarat terkabulnya doa sudah kita jalankan. Apalagi ditambah dengan waktu-waktu mustajabah waktu antara azan dan komat sepertiga malam di saat sujud dan seterusnya. Walam yujab, tapi belum diijabai, Belum dikabulkan. Wa innana najzimu bi annahu uddukhira lahu. Maka kita harus yakin, kita boleh memastikan bahwa itu disimpan oleh Allah. Akan kita nikmati nanti di sisi Allah di akhirat. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة Sungguh, aku berikan kepada umatmu. Ini yang dikabulkan. Yang tadi yang tidak dikabulkan. Bahwa mereka tidak akan dibinasakan secara amah keseluruhan dengan oh, musim panas paceklik bencana seperti kaum Ad, kaum Samud habis oleh satu azab. Uh, umat ini tidak. Umat ini tidak. Kaum muslimin habis gara-gara banjir, kaum muslimin habis gara-gara gempa, tidak. Ya, habis di satu negeri, di negeri lain tidak. Habis di satu tempat, di tempat lain tidak seluruhnya habis seperti kaum Ad, kaum Samud? Tidak. Ini jaminan dari Allah. Ini yang pertama tadi ya. Yang kedua, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Aku tidak akan menjadikan musuh menguasai umatmu kecuali diri mereka sendiri. Ya wastabiha baydatuhum lalu habis sampai ke akar-akarnya walau isama alaihim man bi aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan tapi yang ada apa satu sama lain saling membinasakan sekelompok kaum muslimin membinasakan muslim yang lain sekelompok kaum muslimin menawan muslim yang lain ini yang terjadi dengan keadaan ini, maka kaum muslimin menjadi lemah. Setelah lemah, baru dikuasai oleh musuh. Nah, itu. Maka sepanjang sejarah dan sampai kapanpun, tidak mungkin kaum muslimin yang bersatu, kaum muslimin yang tidak saling berperang, tiba-tiba didatangi oleh musuh, kemudian dikuasai oleh musuh. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Yang terjadi tadi, eh, diserang oleh bangsa Mongol tadi, diakibatkan oleh kaum muslimin sendiri yang tidak kuat, yang saling berperang, yang saling e, membinasakan, menawan, lalu menjadi lemah, lalu diserang oleh musuh. Ya. E, eh, Sesalim bin Aid al-Hilali hafizahullah e, melihat contoh ini pada penjajahan kaum muslimin di beberapa uh, puluh tahun yang lalu, ya, umumnya kaum muslimin, negeri-negeri muslim dijajah oleh orang-orang kufah. Bagaimana keadaan mereka? Ya, bagaimana keadaan mereka? Satu sama lain yang tidak bersatu. Ya, nah, mereka tahu, maka dibikin kaum muslimin itu tidak bersatu. Ya. Ah, beliau memberikan contoh apa yang terjadi di Sumatera waktu itu. Ya dipecah dulu antara kaum adat dengan e, kaum e, anak muda itu ya anak-anak muda terutama yang mendapat dakwah dari e, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lewat tiga pemuda ya Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Biabang yang haji waktu itu haji waktu itu kan berbulan-bulan ya tidak seperti sekarang 40 hari sebulan berbulan-bulan karena memang perjalanan oh, berbulan-bulan naik kapal. Nah, maka sempat mendengarkan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, pulang ke Sumatera Barat dan mengajarkan paham ini, tauhid, tauhid sunnah. Ya, nah, dari mereka ini akhirnya timbul semangat jihad. Semangat untuk melawan penjajah. Siapa yang menghalangi mereka? Nah, Siapa yang menghalang mereka yang berhadapan dengan mereka sebelum Belanda? Golongan tua. Golongan adat yang jelas berbeda. Yang mereka melakukan berbagai macam syirik, berbagai macam bidah, akhirnya kalah. Ya, ini salah satu contoh yang uh, diucapkan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa persatuan kaum muslimin uh, sesuatu yang sangat berharga. Dan sekali lagi persatuan kaum muslimin diawali dengan persatuan akidah. Persatuan dalam sunnah. Dengan demikian pasti besar. Kalau tahu terjadi percekcokan, perselisihan, itu manusiawi. Sebagaimana perselisihan seorang sahabat dengan sahabat yang lain, antum bisa lihat bagaimana perselisihan antara Ali dan Muawiyah yang eh, kedua-duanya membawa senjata, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang e, binasa, tapi akidah mereka satu. Sama-sama akidah salat, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah, maka sebentar selesai. Sebentar selesai. Dengan Hasan membayat Muawiyah, selesai. Tidak ada lagi golongan Ali, golongan Muawiyah, tidak ada lagi. Amul jamaah. Tahun jamaah. Lihat perselisihan sahabat. Cepat selesai. Kenapa? Mereka diawali dengan akidah yang sah.